Untuk bersama-sama kita melaksanakan sebuah kewajiban sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu Alkitab was sunnah. Maka berbahagialah ketika Allah memberikan kepada kita taufik untuk berada di atas sebuah amalan yang Allah ridhoi amalan yang Allah cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim menuntut ilmu Alkitab was sunnah adalah fariidah kewajiban ala kulli muslim atas setiap muslim Bahkan wajib atas seluruh manusia untuk belajar Alkitab wa Sunnah agar dia bisa mengenal Allah, mengenal Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengenal al-dinil Islam, agama Islam. Namun tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah dan kemudahan. Oleh karena itu ketika kita diberikan taufik untuk menghadiri majelis-majelis yang seperti ini. Marilah kita syukuri nikmat ini dengan kita mengikhlaskan niat dan juga memberikan kesungguh-sungguhan untuk kita bersama-sama memahami apa yang akan kita dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pembahasan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini adalah pembahasan yang sangat penting dan pokok dalam kehidupan kita yaitu pembahasan tentang makanatus sunnah an-nabawiyah fil Islam makanatus sunnah an-nabawiyah fil Islam. Kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam al-Islam. Dan yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti akan kita bahas secara khusus insyaallah. Kita akan berupaya mengulang kembali pelajaran ini, pokok yang agung ini tentang kedudukan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam al-Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita awali pembahasan kita dengan membacakan sebuah hadis yang hadis ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kedudukannya dan manzilahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa agungnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihi kitab Allah wa sunnati demikian Rasul bersabda au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan dalam hadis ini taraktu fikum amrayn Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya ini yang aku tinggalkan untuk kalian kalian tidak akan sesat selama-lamanya ya. dua perkara itu adalah kitab Allah kata Rasulullah Al-Quran wasunnati dan sunnahku ya demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada dua perkara yang diwasiatkan oleh Rasul agar kita berpegang teguh dengan keduanya. Kemudian Rasul memberikan jaminan barang siapa yang tamassuk dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lantawillu kalian tidak akan sesat. Iya. al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita awali dengan hadis ini yang menunjukkan betapa besar kedudukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan masuk kepada sebuah mukaddimah, sebuah pembahasan penting, faedah tentang makna kalimat as-sunnah. Ya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya kalimat as-sunnah kalau kita mendengar kalimat sunnah Rasul, ya, maka kalimat sunnah Rasul ini memiliki empat makna. Ya. Ada empat makna ya, yang disebutkan oleh para ulama tentang makna apa? As-sunnah. Ya. Yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-sunnah Maknanya adalah semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti masuk di dalamnya Al-Qur'an juga apa? Hadis. Semua ajaran Rasul ya. Semua yang dibawa oleh Rasul kullu ma jaa Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Islam huwa sunnah. Ya. Yeah semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan apa? As-sunnah. Ya. Berarti masuk di dalamnya Al-Qur'an juga dan masuk di dalamnya apa? Hadis. Semuanya adalah sunnahnya Rasul. Yakni jalannya Rasul, ajarannya siapa? Rasul. Ya. Di antara makna ini, penggunaan makna ini dalam hadis adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Beliau mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dalam sebuah hadis. Man raghiba an sunnati falaisa minni Barang siapa yang membenci sunnahku Maksudnya apa? Ajaranku Yang aku bawa Baik Al-Quran atau apa? Hadis. Falaisa minni Maka dia bukan dari golonganku Jadi kalimat sunnah dalam sabda ini Man raghiba an sunnati Falaisa minni Maksudnya apa? Sunnah di sini? Tariqah, jalannya Rasul, ajarannya Rasul semuanya. Ya. Masuk di dalamnya Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Seperti juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ketika beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu dalam hadis Irbal Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan dalam hadis ini fa innahu man ya'ish minkum sesungguhnya orang yang memiliki umur yang panjang yang hidup sesudahku di antara kalian Fasaya rohtilafan kathiro Sungguh pasti akan melihat Khilaf yang sangat banyak Perselisihan Perpecahan yang sangat banyak Kabar dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam yang Pasti terjadi dan ini termasuk bentuk Mukjizat Rasul Kabar dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Akan terjadi ikhtilafan kathiro Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita melihat ada khilaf yang sangat banyak? Rasul mengatakan, "Fa'alaikum sunnati. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Apa itu sunnahku di sini? Hadis saja atau Al-Quran juga? Al-Quran dan apa? Hadis. Ya. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yakni jalanku, ajaranku. Masuk di dalamnya Al-Quran dan juga apa? Hadis. Iya. Ini makna yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Makna dari as-sunnah yang pertama ya adalah ini. Semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian makna yang kedua Ma'asirul muslimin rahiman rahimakumullah adalah al hadis. Makna sunnah yang kedua adalah al hadis. Ya. Makna as-sunnah yang kedua adalah apa? Al hadis. Ya. Contoh di dalam nas ya, contoh di dalam dalil yang menyebutkan kalimat sunnah dengan makna hadis adalah sabda Rasul yang telah kita baca di awal pembahasan tadi. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Taraktu fikum Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Barang siapa berpegang teguh dengan keduanya, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara tadi kata Rasul, kita Allah, kita Allah apa? Al-Qur'an. Wasunnati dan sunnahku yaitu apa? al hadis. Jadi kalau dijejerkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, As-Sunnah ini maksud adalah apa? Al-hadis. Tapi kalau disebutkan dalam satu kalimat sunnahku, ya ini masuk di dalamnya Al-Qur'an juga. Masuk di dalamnya apa? Hadis. Ya. Sekali lagi ini makna yang kedua. Ya. Jadi sunnah makna yang kedua adalah al-hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Baik. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, lafaz hadis tadi, "Inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati." Inni sungguh aku, kata Rasul, taraktu fikum telah meninggalkan untuk kalian syai'ain, dua perkara jadi dipisahkan. Dua yang berbeda. Syai'ain. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah atau kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Ya, berarti kitab Allah Al-Quran, sunnahku adalah apa? Al-Hadis. Ya. Demikian juga para ulama sering mengucapkan dalam kalimat-kalimat mereka seperti dalam pembahasan fikih misalnya. Ya. Masalah ini ya misalnya sedang menyebutkan suatu masalah fikih. Masalah ini dalilnya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. As-Sunnah ini maksud adalah apa? Al-hadis. Ya. Dan ijma' misalnya. Ya. Wallahu a'lam. Ini makna yang kedua. Taib. Kemudian makna yang apa? Yang ketiga. Makna sunnah yang ketiga adalah lawan dari bid'ah. Lawan dari apa? Bid'ah. Ini sunnah dan ini bid'ah. Yang dimaksud adalah lawan dari apa? Bid'ah. Taib. Suatu amalan yang tidak ada ajarannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara yang baru, ya, dalam agama ini, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah, atau dalam masalah muamalah ya yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah itu adalah apa kebidahan ada bid'ah khawarij ini dalam masalah akidah ya ada bid'ah mu'tazilah ini juga demikian ada bid'ah rafidhah. ya keyakinan atau dalam bentuk ucapan ya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini makna yang apa? Yang ketiga. Ya. Jadi eh, as-sunnah makna yang ketiga adalah lawan dari apa? Bid'ah. Ya. Keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah itu Sunnah. Ya. Adapun yang menyelisihi dari apa? Alkitab dan Sunnah itu bid'ah. Makanya dahulu ya, banyak kitab-kitab akidah diberi judul apa? As-Sunnah. Ya, kitab-kitab akidah diberi judul apa? As-Sunnah. Seperti kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim. As-Sunnah lil Imam Ibnu Abi Asim. Kemudian juga kitab As-Sunnah yang ditulis oleh al Imam Al-Khalal. Ya. Juga kitab As-Sunnah yang ditulis oleh apa namanya? Abdullah ibn Ahmad ibn Hambal. Atau Imam Ahmad sendiri ada kitab ada kitab Usul Sunnah. Ada kitab apa? Usul Sunnah. Ini membahas masalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang menyelisihi akidah ahlul bid'ah. Ya. Yang menyelisihi akidah apa? Ahlul bid'ah. Ya. Wabillahi taufik. Seperti contoh misalnya, di dalam kitab Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hambal disebutkan beberapa keyakinan-keyakinan ahlu sunnah. Seperti di antara keyakinan yang disebutkan dalam kitab beliau ini dan juga keyakinan seluruh kaum muslimin, para sahabat, para tabi'in, adba'u tabi'in, keyakinan bahwasanya kaum mukminin nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya, di jannah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari akhir ya kaum mukminin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh seluruh para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, semuanya meyakini dan hadis-hadis tentang masalah ini adalah hadis yang mutawatir. Lebih dari 30 orang sahabat yang meriwayatkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat apa? Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kalau ada orang yang meyakini sebaliknya dari itu, ya, berarti telah memiliki keyakinan yang apa? Yang bid'ah. Ya. Rasul mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum." Rasul mengatakan kalian akan melihat Rob kalian. Demikian Allah mengatakan, Rasul mengatakan. Ini orang mengatakan kita tidak akan melihat Rob kita. Kan aneh. Ya, Rasul mengatakan innakum satarauna rabbakum. Kalian akan melihat Rob kalian. Adapun bagaimananya kita tidak boleh membahas. Kita hanya meyakini sabdanya siapa? Rasul. Adapun bagaimananya Allahu a'lam. Ya. Rasul mengatakan demikian, ini ada orang yang mengatakan tidak. Ya. Wabillahi taufik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi makna sunnah yang ketiga adalah lawan dari apa? Tidak. Baik. Makna yang keempat dari makna apa? As-sunnah. As-sunnah maknanya adalah al-mustahab sesuatu yang mustahab ya, ya seperti sholat rawatib hukumnya sunnah atau wajib ya, sunnah ya ini mustahab kalau dilakukan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak apa tidak berdosa ini makna sunnah yang keberapa yang keempat seperti kalau dikatakan demikian puasa Senin ini sunnah ya. apa maksudnya hukumnya apa mustahab Ya, ini kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Iya. Kemudian sholat witir, ini sunnah. Ya. Kemudian puasa enam hari di bulan Syawal, ini sunnah. Ya, nah, ini yang dimaksudkan dengan apa namanya? Dengan makna yang keempat sunnah itu adalah uh, muradif atau sepadak padan kata kalimat apa? Mustahab. Ya. Wallahu a'lam salat, Bisa difahami tidak? Ini mukaddimah yang sangat penting. Agar orang tidak terombang-ambing dan tidak bingung untuk memahami kalimat sunnah ini. Jadi terkadang sunnah itu memiliki makna yang pertama, yaitu makna yang luas. Semua ajaran Rasul, semua yang datang dari Rasul itu adalah apa? Sunnah Rasul, jalannya Rasul. Baik Al-Qur'an atau sunnah. Al-Qur'an atau hadis. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya Rasul. Iya. Kemudian makna yang kedua, as sunnah maknanya adalah apa? Al hadis, al hadis. Ya. Yang disebutkan oleh Rasul, aku meninggalkan untuk kalian apa? Dua perkara. Iya. Al-Quran dan hadis, ini Al-Quran dan sunnah. Iya. Kemudian yang ketiga, ya, as sunnah adalah lawan dari apa? Bid'ah. Lawan dari segala keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan ya yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW lawan dari bid'ah. Kemudian yang keempat, as-sunnah maknanya adalah al-mustahab. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Bismillah. Sehingga nanti tidak akan bingung ketika menghadapi sebuah masalah. Ya. Misalnya masalah jenggot. Ini contoh penerapan kalau orang tidak paham kalimat-kalimat ini. Ya. Para ulama ketika melihat hadis-hadis tentang memelihara jenggot, ya. Para ulama mengatakan wajibnya untuk membiarkan tumbuh. Ya. Seperti diucapkan oleh banyak para ulama Syekh Abdul Musin al abad hafizahullah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, salah seorang muhaddis saat ini masih mengajar di Masjid Nabawi. Ya. Beliau sering menyebut masalah ini tentang apa namanya wajibnya memelihara apa namanya, membiarkan apa namanya jenggot ini tumbuh. Ya. Baik. Kemudian kita berusaha untuk memelihara apa? jenggot. Ditanya sama orang, kenapa kamu melihara jenggot? Oh ini sunnah Rasul. Loh kan sunnah. Namanya sunnah ya, tidak dosa kan kalau apa? Kalau di ditinggalkan, dipotong saja. Nah, tapi ini sunnah. Nah, <laughs> bingung dia menjawab. Baik. Bisa difahami tidak? Ya. Jadi sunnah yang dimaksud ketika seorang mengatakan ini sunnah Rasul, ya ini apa? Ajaran apa? Rasul. Ya, ini ajaran Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam berjenggot. Demikian juga apa namanya eh, para nabi, para rasul juga berjenggot. Ya. Tidakkah kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa Alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalatu yang sebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa marah kepada Harun ditarik jenggotnya siapa? Harun alaihissalatu wassalam. Ya. Ala kulihal ini yang ingin saya sebutkan mukadimah yang pertama bahwasanya kalimat as-sunnah itu memiliki beberapa itlaqat, beberapa ma'ani, beberapa makna. Ya. Yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa menerapkan kalimat-kalimat ini pada tempatnya. Kemudian eh, tema yang sedang kita bahas di sini makanatus sunnah an-nabawiyah fil Islam. Kedudukan sunnah Nabi di dalam Islam. Ya. ya. Mungkin yang dimaksudkan ya dari tema yang diusulkan untuk dibahas di sini, sunnah yang dimaksud adalah apa? Al-hadis. Ya. Jadi kedudukan hadis di dalam apa? Islam. Ya. Karena saat ini banyak orang-orang yang menyepelekan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah kita berpegang teguh dengan Quran saja. Ya. Buang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan banyak orang-orang yang demikian pemikirannya, entah karena memang dia betul-betul meyakini atau karena terbawa oleh keyakinan-keyakinan manusia. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Sebagaimana hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis tentang datangnya suatu kaum yang kaum ini tidak lagi mempedulikan hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam. Iya. Mereka hanya mengatakan, ayo kembali pada Al-Quran saja. Adapun hadis, ya, jangan kita pakai. Secara mutlak hadis jangan dipakai. Ini ada model orang yang seperti itu, menolak semua hadis, jangan dipakai. Ada lagi orang yang menolak sebagian hadis, tidak seluruhnya. Kita hanya memakai hadis-hadis yang apa? Yang mutawatir saja. Hadis-hadis yang ahad tidak kita pakai. Ya, ada model yang seperti itu. Ala kulli hal, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan adanya kelompok manusia yang seperti ini. Baik, saya akan bacakan beberapa hadis. Banyak kalimat-kalimat Rasul SAW, sabda-sabda Rasul yang menyebutkan tentang ini. Di antaranya Taib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan La'alla ahadakum ya'tihi hadithun min hadisi wa huwa muttaki'un ala arikatihi fayaqulu da'una min hadha ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu ya hadis ini diriwayatkan oleh Eh, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kifayah. Ya. Dan hadis-hadis yang seperti ini banyak maknanya atau banyak yang seperti ini, lafat-lafatnya qarib mendekati kalimat ini ya atau semakna. Taib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang kepada kalian, akan ada orang yang disampaikan kepadanya hadis dari hadisku. Akan ada orang disampaikan kepadanya hadis dalam keadaan dia muttaki ala arikati, ya bertelekan di atas dipannya menunjukkan kesombongan dia kemudian orang tadi mengatakan da'una min hadza janganlah kita memakai ini tidak usah kalian sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Cukup kita berpegang dengan Al-Quran saja. Apa yang ada dalam Al-Quran kita ikuti. Sepertinya indah sekali kalimatnya. Ya. Kita ikuti Al-Quran saja. Ya. Da'una min hadha. Tinggalkanlah kita. Atau marilah kita meninggalkan. Tidak usah kita ambil hadis ini. Wabilahi ya. Wabillahi taufik. Dan ini betul-betul terjadi. Seperti dikabarkan oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Kaum. Pemikiran yang mereka menyerukan untuk meninggalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam bentuk dan modelnya. Dan mereka mengatakan, Mari, marilah kita berpegang dengan Al-Quran saja. Ya. Oleh karena itu, maashallul muslimin rahimani rahimakumullah, perlu bagi kita semuanya untuk memahami pembahasan yang penting ini. Mendudukkan bagaimana kedudukan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam. Ya, ya. Wabillahi taufik. Kaum Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah. Mereka menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menolak Al-Quran. Ini dua-duanya lebih parah lagi. Ya. Tapi kalau Al-Quran mungkin mereka masih agak menyembunyikan diri. Ya. Sesungguhnya mereka menolak dua-duanya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Rafidah. Adapun mereka menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya di antara bentuknya adalah dengan mengkafirkan seluruh para sahabat. seluruh para sahabat kafir menurut orang-orang apa? Rafidah, Syiah. Ya. Semuanya kafir. Di dalam kitab-kitab induk mereka. Ya. Seperti kitab Al-Kafi atau yang lainnya dari kitab-kitab apa? Syiah Rafidah kitab induk mereka tertulis jelas. Mereka mengatakan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam murtad sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali empat orang saja atau tiga orang saja. Ya. Tiga orang selain Ahlul Bait. Tiga orang yaitu Salman Al-Farisi, Al-Miqdad Ibnu Aswad dan Abu Dhar Al-Ghifari. Ini saja yang mereka katakan tidak kafir. Dan Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu taala anha, Al-Hasan Al-Husain. Tidak genap sepuluh jari ini menghitung. Ya. Semuanya apa? Kafir. Otomatis semua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak karena sumbernya adalah dari orang-orang apa kafir. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mereka katakan kafir berarti riwayat-riwayatnya tidak bisa diterima, tidak bisa ditolak, eh, tidak bisa diterima, harus ditolak. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan kurang lebih 5.300 hadis Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Tadi iya. Yeah. Taib. Ada tujuh orang sahabat yang terkenal meriwayatkan hadis paling banyak di atas seribu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Kemudian Jabir bin Abdullah Abu Sa'id Al-Khudri ya. Anas bin Malik kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha masih tersisa satu disebutkan dalam bait Al-Muksiruna wal-Muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Bahru Ibnu Abbas ya tambah satu Ibnu Abbas wa Anasun wal Bahru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi ya ini tujuh orang yang meriwayatkan hadis lebih dari berapa? Seribu. Mereka orang-orang Syiah mengatakan ini kafir semuanya. Apalagi istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan kafir. Berarti semua hadis Nabi otomatis tertolak sudah. Apalagi ya, ditolak. Mungkin ada orang bukan Rafidhah, bukan Syiah, tapi tertarik dengan pemikiran mereka ini mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sehingga ragu-ragu dengan hadisnya Abu Hurairah mencela Aisyah radhiyallahu taala anha ikut-ikutan mencela Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma terbawa kepada pemikiran mereka orang-orang Syiah ini kemudian mulai mengingkari satu dua tiga empat lima enam dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka juga lebih parah atau mereka bukan dari Islam, orang-orang Syiah ini Rafidhah. Ya. Karena mereka mengatakan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang ada pada tangan-tangan kita ini mushaf yang kita baca setiap hari. Kata mereka ya, di dalam kitab-kitab induk mereka sesungguhnya Al-Qur'an yang ada pada kaum muslimin atau yang ada pada manusia saat ini ya, tidak sama dengan Al-Qur'an yang ada pada kita. Tidak ada satu huruf pun dari Quran yang kita pegang pada Quran mereka kata mereka. Ya. Quran kita ada 17.000 ayat. Ya. Padahal kita hanya 6.000 apa? Ayat. Sepertiga. Itu pun dikatakan tidak ada satu huruf pun. Berarti mereka tidak mengimani Al-Qur'an. Ya. Lalu di mana Al-Qur'an yang kalian katakan Al-Qur'an Fatimah itu? Mereka katakan dulu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib Iya. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak menyampaikan, berarti menyembunyikan. Sesungguhnya tuduhan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dipegang oleh Fatimah sebelumnya dan sekarang dipegang oleh Imam Mahdi, mereka yang bersembunyi di sebuah goa Sirdar. Dan seterusnya. Ala kulli hal maksud kita di sini di akhir zaman ini banyak pemikiran-pemikiran, banyak dakwah-dakwah, yakni ajakan-ajakan untuk seorang mulai meninggalkan Al-Quran atau meninggalkan Al-Hadis. Kalau bisa secara keseluruhan atau kalau tidak sebagian, mulai meremehkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tadi di awal pembahasan kita. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, ini syarat untuk tidak sesat adalah berpegang teguh dengan apa? Keduanya. Ya. Wabillahi taufik. <clears throat> Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi agar agar dimudahkan untuk lebih dimudahkan untuk memahami. Yang pertama, kita tadi sudah membahas tentang apa makna apa? As-sunnah. Kemudian yang kedua, ya. Sunnah yang dimaksud dalam pembahasan kita ini adalah apa? Al-hadis. Ya. Dan inilah yang banyak di antara manusia sekarang ya, berpaling darinya. Ya, atau kelompok-kelompok sesat yang mengajak untuk kita berpaling dari al-hadis. Dan ini telah disabdakan, telah disampaikan dalam beritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang atau kelompok yang seperti ini. Kemudian masalah yang ketiga sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Apa pengertian al-hadis? Ya. Apa itu al-hadis? Apa itu as-sunnah dengan makna apa tadi? Al-hadis. mahu al-hadis? Ya, kita harus tahu apa itu hadis. Ya. Apa sih hadis itu? Ya. Baik. Disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah termasuk diantaranya para ulama mustalah mereka mengatakan al hadithu hadis itu adalah kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin khuluqiyatin au khilqiyah. Ini ta'rif pengertian hadis. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan juga yang lain. Saya ulangi ikhwan, yang dimaksud dengan hadis adalah kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang diidhafahkan, dinisbatkan ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Min kaulin baik yang dinisbatkan itu berupa ucapan Nabi SAW. Au fi'lin atau apa? Perbuatan Nabi SAW. Au takririn atau persetujuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Au wasfin atau sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sifatnya itu khuluqiyatin, sifat khuluk yakni akhlak, au khilqiyah atau sifat badan. Ya. Karena sifat itu ada dua macam sifat khuluk akhlak atau sifat apa khilqiyah badan tinggi rendah ya dan seterusnya. Nah, ini pengertian al hadis semua yang diibofahkan kepada Nabi. Baik berupa ucapan. Ucapan, ya, contohnya Rasul mengucapkan suatu kalimat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini berarti hadis atau bukan? Hadis. Karena ini ucapan siapa? Rasul. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Ya. Jika niatnya baik maka akan baik. Jika ikhlas karena Allah akan diterima di sisi Allah dan seterusnya. Atau Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama Islam ini, ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka ajaran tadi, perkara yang muhdas ini, yang baru ini raddun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardud. Ini juga hadis karena apa tadi? ucapan Rasul. Iya. Bisa jadi hadis itu adalah perbuatan Rasul, bukan ucapan Rasul tapi perbuatan Rasul. Rasul melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dilihat oleh para sahabat, dinukilkan, dinukilkan, dinukilkan sampai kepada kita. Iya. Ini juga apa? Al-hadis. Seperti misalnya ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suka untuk mengawali yang sebelah kanan. ulihi ketika memakai sandal. julihi ketika bersisir. Watuhurihi dan ketika bersuci atau berwudu. Termasuk mandi juga. wafishanihi dan dalam urusannya semuanya. Ini ucapan Rasul atau ucapan Aisyah? Hah? Ucapan Aisyah. Tapi Aisyah sedang menceritakan perbuatan siapa? Rasul. Maka ini hadis. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau suka untuk mengawali dengan yang kanan. Ya. Taib, memakai baju kanan dulu, ya, memakai sandal kanan dulu, bersisir juga kanan dulu. Kalau berwudhu juga kanan dulu, ya. tangan tiga ini sampai selesai, kemudian baru kiri tiga kali. Ya. jadi bukan kanan kiri kanan kiri, bukan. Tapi kanan sampai selesai, kemudian apa? Kiri. Walaupun sah-sah saja, kalau masalah sahnya sah ya, kanan kiri kanan kiri sah salat sah wudunya sah. Ya. Namun Rasul SAW menyempurnakan yang kanan sampai tiga kali, kemudian apa? Yang kiri. Ya. Baik. Atau mungkin kiri dulu misalnya. Nah ini kan apa namanya? Ya. Tidak seperti itu Rasul saw Ya. Suka yang kanan. Demikian juga ketika mandi, mandi janabah misalnya, mendahulukan yang kanan. Memandikan jenazah juga demikian, bagian yang kanan dulu. Masuk ke masjid, kanan dulu. Ya. Kalau keluar kiri. Ya. Dan seterusnya. Ini ada pembahasan khusus di sini. Ya. Demikian juga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya dengan apa Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai ketika masuk ke dalam rumah selain salam tentunya. Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u bisiwak." adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke dalam rumah ya bedau bis siwak mengawali dengan apa siwak ya. membersihkan mulutnya membersihkan giginya ini menunjukkan betapa sempurnanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan bersih berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan berseri ya berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan mulut berbau apa yang yang baik keharmonisan dalam rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan kecintaan, keharmonisan, kebahagiaan dalam keluarga beliau. Salawatullahi wassalamu alaih. Ya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat Rasul karena perbuatan Rasul itu adalah apa? hadis. Ya. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada para sahabat, salu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka betapa banyak penukilan-penukilan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul meletakkan tangan beliau, ya. Bagaimana Rasul mengangkat tangan beliau, ya. Ketika takbir, Ketika sujud apa saja yang menempel ke apa namanya ke tanah. Ya. Ketika bangun apa yang dilakukan oleh Rasul, semuanya dinukilkan. Ketika tasyahud bagaimana isyaratnya? Iya. Ini hadis apa yang dinukilkan kepada Rasul berupa apa? Perbuatan. Ya. Kemudian juga takrir, persetujuan persetujuan Rasul. Yakni ada sahabat melakukan sesuatu, yang melakukan sahabat atau sahabat mengucapkan sesuatu, Rasul membiarkan saja. Rasul diam, Rasul membiarkan, menyetujui. Ya. Yeah. Kalau ada sesuatu yang terjadi di hadapan Rasul, kemudian disetujui oleh Rasul, ini berarti apa? Sesuatu itu apa? Boleh ya, menunjukkan bolehnya. Ya. Wabillahi taufik. Dan ini termasuk apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takrir persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini banyak contoh ma'asyiral muslimin. Bagaimana para ulama demikian jeli dan melihat takrirat persetujuan-persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diambil faidah faidah hukum yang sangat penting. Sebagai contoh, Ketika suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai onta, ya, mengendarai onta. Kemudian ada sahabat yang memegang kendali ontanya. Air liur onta ini meleleh, netes, ya, mengalir mengenai apa tubuh sahabat ini. Ya, dan Rasul tahu itu terjadi di hadapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul diam saja. Yakni di sini diambil faedah oleh para ulama berarti air liur onta tidak najis. Karena seandainya kalau seandainya air liur onta itu najis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin membiarkan, tidak mungkin Rasul diam. Ya. Kepada sesuatu yang apa namanya yang umat ini hajah kepadanya, butuh kepadanya. Kalau seandainya itu najis, Rasul mesti mengatakan, ya fulan, ya bersihkanlah itu, karena itu najis. Ya. Ya. tapi Rasul apa? Diam saja. Berarti boleh. Ya. Taib. Pernah dahulu juga ini contoh takrirnya Rasul. Contoh yang kedua, ketika Suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat menjadi pemimpin syariah pasukan perang, beserta dengan rombongannya. Ah, Amir ini pemimpin yang ditunjuk oleh Rasul SAW setiap kali sholat selalu setiap rokaatnya membaca al-ikhlas, selalu dibaca surah apa? Al-ikhlas. Ya, membaca al-ikhlas rokaat yang pertama, yang kedua juga al-ikhlas lagi. Selalu ada al-ikhlas di setiap apa? rokaatnya Ya. Baik. Padahal belum pernah ini sahabat-sahabat ini mendengar Rasul seperti itu. Selalu membaca surat apa? Al-Ikhlas. Ya. Mungkin wajar kalau seorang hanya hafal surat Al-Ikhlas kan demikian. Wajar saja hafalnya hanya Al-Ikhlas. Ini hafal yang lain Membaca yang lain juga membaca surat apa Al-Ikhlas. Selalu Al-Ikhlas itu ada. Ya. Sehingga mereka pun ketika ya selesai dari tugas melaporkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa namanya tentang tentang apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Ya. Kemudian Rasul SAW mengatakan, ya, coba kamu tanya kepada dia, apa alasan dia melakukan itu? Iya. Kemudian sahabat ini mengatakan, tentang surat Al-Ikhlas fa innaha sifatur rahman wa inni uhibbu an aqra'aha ya. sesungguhnya Al-Ikhlas di dalamnya ada sifat-sifat Allah Ar-Rahman ya. dan saya cinta dengan surat ini dan cinta untuk membacanya karena itu kecintaan saya terhadap Al-Ikhlas ini selalu ingin membaca surat ini keinginan untuk membaca dan pada asalnya boleh-boleh saja membaca surat apa saja kan demikian ya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang bertanya, sampaikan kepada dia, ya, sesungguhnya kecintaanmu kepada al ikhlas ini memasukkan dia ke dalam jannah. Ya. Taib. Masallallahu an yarzuqana al jannah wa yajma'ana jami'an ma'a nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Taib. Demikian ikhwan. Dari sini diambil faedah jawaz bolehnya, bolehnya jadi tidak diingkari kalau ada orang yang misalnya rakaat yang pertama baca al-ikhlas, yang kedua al-ikhlas. Ya. Tidak diingkari. Ya. Karena Rasul SAW juga tidak mengingkarinya. Bisa dipahami ini? Ini takrir persetujuan apa? Rasul saw, Alaihi Wasallam. Namun juga tidak bisa kita katakan apa namanya untuk selalu demikian karena Rasul tidak melakukan hanya saja Rasul apa ya mentakrir ya mensetujuinya Wallahu a'lam. Ya. Dan ini sesuatu yang mendapat perhatian besar dari para sahabat. Yani para sahabat itu sadar betul kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya mendiamkan berarti boleh. Kalau Rasul mengingkari berarti tidak apa boleh. Karena tugas Rasul adalah menyampaikan dan tidak menyembunyikan. Beda dengan kita. Ada ewuh pekewuh kan gitu ya. ya. Ada orang melakukan kemungkaran, aduh, saya mau mengingkari bagaimana ya, nah, ya. enak. Nah. Ya. Tapi tidak dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkar Rasul katakan mungkar, mesti beliau salahkan. Ya. Mesti didiamkan kalau bukan kemungkaran. Iya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah, ada sebuah kisah yang sering antum dengar. Ya. Ketika Khalid ibn Walid ya, makan bersama dengan Rasul, di situ ada suguhan, disuguhkan kepada Rasul atau untuk Rasul daging abab hewan sejenis biawak. Khalid ibn Walid makan dengan lahat tapi Rasul tidak menyentuh sama sekali, tidak menyentuh Ya. Rasul tidak menyentuh. Ya. Hadis itu membuat kekhawatiran siapa? Khalid Ibn Walid. Ya Rasulullah, apakah ini haram? Engkau tidak memakannya? Ya. Kata Rasul tidak. Ya. Hanya saja saya tidak suka, tidak biasa makan apa? Bob. Ya. Artinya tanpa ditanyakan oleh Khalid Ibn Walid juga sebenarnya sudah jelas di sini. Ya. Rasul tidak mengingkari, membiarkan saja makan. Berarti apa? Halal. Ya. Halal. Namun beliau ingin memastikan lagi, ya Rasulullah, haramun huwa? Ya Rasulullah, apakah itu haram? Kata Rasul, tidak. Tidak haram. Ya. Namun saya tidak terbiasa. Ya wajar. Ya. Sifat manusia, tabiat. Kadang kita tidak suka terhadap sesuatu. Bukan karena meyakini itu haram. Ya. Disuguhkan duren. Ya kan? Sak truk. Ya dikira seneng duren ya. Hanya dilihat saja. Ya. Pak, kamu tidak makan duren, ha, apa haram ini? Yo, ya, tidak haram. Masalahnya saya kalau makan baunya saja sudah mumet ya kan. Bagaimana saya harus makan ya kan? Nanti malah kamu tanggung jawab masukkan saya ke rumah sakit. Ya. Ya, ala kulli hal masyarakat muslimin. Takrir ya, persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk apa? Hadis. Yang keempat adalah apa? Sifat. Baik sifat itu terkait dengan akhlak atau sifat itu terkait dengan apa? Dengan badan beliau. Rambut beliau bagaimana, jenggotnya beliau bagaimana. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat di belakang. Ya. Beliau bertakbir. Sebelum membaca Al-Fatihah beliau terdiam. Terdiam. Diam. Ya. Selesai sholat, sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, kamu atau engkau sebelum Al-Fatihah membaca apa ya Rasulullah? Ya. Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, dari mana kamu tahu saya membaca sesuatu sebelum Al-Fatihah?" Para sahabat mengatakan, "Biqtirabi lihyatika." Kami tahu engkau membaca sesuatu karena jenggot engkau bergoyang-goyang dari belakang kelihatan. Ya. Berarti menunjukkan jenggot beliau apa? Lebar, lebat sangat indah, sangat bagus. Iya. Ini sedang menceritakan sifat apa? Ya. Lihyahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wabillahi taufiq. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan saya pernah melihat jenggotnya Rasul SAW dan saya lupa hadisnya ya. Namun kurang lebih maknanya demikian. Saya menghitung uban yang ada pada apa? Nah, jenggot Rasul hanya beberapa helai. Nah, ubannya Rasul. Bahkan ketika beliau wafat pun uban yang ada pada rambut beliau hanya bisa dihitung berapa helai. Ya. Banyak, tidak lebih dari 20. Ya. Ya. Saya lupa angka pasnya 14 atau bagaimana. Artinya menunjukkan betapa para sahabat perhatian terhadap apa? Sifat badannya Rasul. Tingginya, ya, Rasul Sosam tidak tinggi, ya, sangat tinggi, tidak pula apa? Rendah sangat rendah, sedang di antara itu. Ya. Kulitnya juga diceritakan bagaimana hidungnya, ya. Bagaimana jenggotnya, bagaimana cara berjalannya. Ya. Ini juga termasuk hadis. Dan para ulama menulis buku-buku khusus masalah ini. Masalah sifat Rasul SAW. Seperti Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau memiliki kitab berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kitab apa? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya. Baik. Kitab ini berisi ya, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat yang terkait dengan apa? badan tadi. Badannya. Ya. Ya. Atau sifat apa? akhlak. Di antara sifat badan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan bahwasanya di antara dua pundak Rasul ada apa? tanda kenabian. Ya, semacam daging yang menonjol, yang berbulu-bulu sangat halus. Ya, sebesar seperti telur apa namanya burung merpati kurang lebih demikian. Sangat halus dan sangat indah. Ya. Baik. Dan itulah yang dahulu dicari oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ya. Kisah yang sangat panjang ya. Bisa dilihat dalam apa namanya sumber-sumbernya. Ya. Ala kulihal ini sifat apa namanya badan. Dan perlu bagi kita untuk mempelajarinya, untuk apa namanya, untuk membahasnya. Ya. Wabillahi taufik. Di antara fungsinya adalah kalau ada orang yang bermimpi atau mengaku bermimpi berjumpa dengan apa? Rasul. Ada orang mengaku saya bermimpi berjumpa dengan Rasul. Ya, bisa dusta, bisa apa? Betul. Kita tanya kepada orang yang mengatakan saya bermimpi berjumpa dengan Rasul. Kamu bermimpi berjumpa dengan Rasul, apa yang kamu lihat? Bagaimana orangnya? Dia berkulit hitam, misalnya. Taib, berambut keriting, ya. tidak berjenggot. Ya. Dusta ini mimpi kamu ini. Ya. Syaitan itu jelas. Ya. Kenapa? Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai apa namanya? Nabi saw. Karena syaitan, sungguh syaitan tidak bisa menyerupai apa? Nabi saw. Jadi bisa bisa saja syaitan masuk dalam mimpi kita ya mengaku sebagai apa? Nabi kemudian menyampaikan kamu melakukan ini, membuat amalan-amalan kebidaahan. Ya. Bisa jadi. Ya. Baik. Oleh karena itu dahulu Ketika ada seorang mengatakan saya bermimpi dengan Nabi, ditanya oleh Anas bin Malik atau yang lain. Coba sebutkan bagaimana sifat yang kamu lihat. Orang yang sangat tampan. Tidak tinggi sekali, tidak juga apa? Rendah. Memiliki jenggot yang sangat apa? Tebal. Kemudian disebutkan sifat tangannya, sifat kulitnya, sifat semuanya lengkap. Kemudian dia mengatakan, kalau memang itu yang kamu lihat, maka engkau telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifatnya sama dengan sifat apa? Yang disebutkan dalam eh, sabda-sabda uh, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Wabillahi taufik. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk hadis juga di samping sifat-sifat badan juga sifat-sifat apa? Akhlak. Sifat-sifat akhlak. Ya. Pemberaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bergurunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Luar biasa kalau kita ingin lihat ini. Kehidupan yang demikian luar biasa pada diri Rasul. Ya. ya. Seorang tidak pernah akan merasa bosan ketika membaca hadis-hadis Rasul. Akan tumbuh kecintaan, akan tumbuh kekaguman, akan tumbuh kerinduan yang luar biasa. Ya. Ketika seorang membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kita Lima menit lagi. Baik. Wabillahi taufik. Seperti misalnya disebutkan tentang sifat keberanian Rasul. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana keberanian Rasul sekaligus menunjukkan ketawaduan Rasul. Dua sifat ini disebutkan dalam hadis ini. Tawadu dan juga apa? Keberanian. Pernah suatu saat di kota Madinah terdengar suara yang sangat keras menggelegar, menakutkan. Sehingga penduduk Madinah para sahabat keluar rumah ingin mencari sumber suara. Jangan-jangan ada sesuatu. Ya. Mereka keluar rumah, ya. Ternyata dari arah sumber sumber suara datang Rasul Shallallahu Wasallam. Rasul datang dengan mengendarai kuda. Ya. ya. Di sini apa faedahnya? Ya. Rasul sudah keluar dulu sebelum apa? Sahabat. Bahkan sudah kembali menunjukkan keberanian siapa? Rasulullah SAW. Ya. Dengan mengendarai kuda. Kemudian Rasul mengatakan lanturau lanturau Tidak ada apa-apa, tidak usah takut. Ya, baik. Kemudian Rasul memuji kudanya. Inna wajadnahu la bahran. Saya dapatkan kuda ini memang cepat, ya kan. Ya. Tawaduknya Rasul. Ya. Secepat-cepatnya kuda, sehebat-hebatnya kuda, ya. Kalau tidak bisa nunggangi dan tidak apa, punya sifat apa? pemberani mana mungkin bisa apa? Bisa cepat. Ya. Baik. Bisa dipahami insyaallah ikhwan? Ya. Baik. Beda dengan kita. Oh, saya ya, ya kan. Ya, ya pantas saya sudah apa namanya sampai di sini kan. Ya. Enggak seperti itu ikhwan. Pemberani dan juga tawadhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk kota Makkah dalam keadaan menguasai kota Makkah. Ya Rasul SAW menundukkan kepala beliau sampai dagu beliau mengenai pelana onta yang beliau apa namanya tunggangi dengan membaca Al-Quran berbeda dengan raja-raja ketika menaklukkan sebuah negeri membusungkan dadanya mengangkat kepalanya tidak dengan Rasul SAW beliau menundukkan kepala beliau sampai dagu beliau tersentuh sambil membaca Al-Quran ya. memuji Allah Subhanahu Wa Taala Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini pengertian apa tadi? Al-hadis. Ini pembahasan yang ketiga, al-khulasah kesimpulannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang diidhafahkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan atau perbuatan atau takrir persetujuan au wasfin sifat baik sifat itu khuluqiyah akhlak atau khilqiyah atau badan ya ini hadis Nabi saw wabillahi taufik mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada uh, bagian yang pertama ini dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti melanjutkan pembahasan uh, kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam.